Telah kita jelaskan pada bab yang terdahulu bab yang menjelaskan tentang as-sihir. Bahwa di sana ada pengertian as-sihir secara lughah, secara bahasa dan ada pula secara istilah. Secara bahasa telah kita jelaskan dahulu bahwa yang dimaksud dengan as-sihir kullu ma khafiya wa latufa sababuhu. Segala sesuatu yang tersamarkan dan halus sebabnya. Tanpa terasa terkadang seorang terbawa hanyut tergiring dengan sebab sesuatu itu. Maka sesuatu ini dinamakan sihir secara bahasa. Sehingga dari sini nampak bahwa pengertian sihir secara bahasa lebih luas daripada pengertian sihir secara istilah. Di mana pengertian sihir secara istilah adalah azaim, ruqyah-ruqyah, ikatan-ikatan yang mereka gunakan oleh para tukang sihir untuk memberikan penyakit pada seorang yang memudaratkan ataukah memberikan pengaruh pada jiwa seorang, badan seseorang, jasmani, yang menyebabkan sakit bahkan terkadang membunuh ataukah memalingkan dari suami ataukah istri ataukah mendekatkan as wal atf Adapun sihir secara bahasa lebih luas daripada itu. Mencakup setiap yang pengambilannya secara halus. Yang seorang terbawa hanyut dengan sesuatu itu dalam keadaan dia tidak merasa. Apakah itu dilakukan dengan cara yang hak ataukah dengan cara yang batil? Dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Makanya sebagian para ulama mengistilahkan terhadap orang yang pandai membawakan hujahnya dan dia di atas al-haq dengan hujahnya maka banyak dari kalangan manusia yang mengikutinya dinamakan as-sihrul halal. Sihir yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan pemaparan adalah sihir yang dengan cepat seorang terpengaruh dengannya. Apabila alal haq, maka sihir tersebut halal. Apabila di atas batil, maka alal batil. Maka di sini yang nampak dari beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan jenis-jenis sihir yang lebih luas daripada hanya sekedar mendefinisikannya secara istilah. Tapi sihir secara meluas secara bahasa segala sesuatu yang halus pengambilannya. Beliau berkata, "Qala Ahmadu." Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar Al-Hudhali Al-Basri yang ma'ruf di mana beliau termasuk perawi yang paling sikah dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah dan beliau adalah rabibnya Syu'bah dan beliau belajar dari Syu'bah selama 20 tahun. Qala haddatsana Aufun Auf ibn Abi Jamilah juga dari Basrah. Thiqah an Hayyan ibn al-Ala. Hayyan ibn al-Ala Abu al-Ala al-Basri. Perawi ini makbul. Terdapat padanya kelemahan. Yang biasanya kalau Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan seorang itu makbul. Disebabkan karena tidak ada yang mensikahkan perawi tersebut kecuali yang dikenal mutasahil fit yang terlalu memudahkan dalam mensikahkan seorang perawi seperti Ibn Hibban rahimahullahu taala dan kedudukan hadisnya apabila tidak ada yang menguatkan dari jalan yang lain maka dilemahkan hadisnya tersebut qala haddatsana qatan bin Qabisah. Qatan bin Qabisah Abu Sahal al-Basri. Jadi silsilah hadis ini dari Basriyun. Di dalamnya perawi yang terdapat padanya kelemahan. An abihi dari ayahnya, yakni Qabisah bin Mukhariq Abu Abdullah Al-Hilali Sahabi. Beliau terakhir tinggal di Basrah. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Sesungguhnya al iyafa dan at-tarq dan tatayyur at-tiyarah termasuk dari al-jibt. yakni telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan al-jibt adalah as-sihru. Sihir. Hadis ini disebutkan oleh pentahkik Kitab ini dhaif. didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam takhrij hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Alhasil nampak dari sanad bahwa hadis ini terjadi kelemahan pada sanadnya yaitu Hayyan Ibnul Ala. Dan perlu ditinjau kembali apakah riwayat ini termasuk dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah sebab di dalam musnad Imam Ahmad antum perlu mengetahui bahwa tidak semua yang disebutkan dalam kitabul musnad adalah marwiyat al-Imam Ahmad. Riwayat-riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akan tetapi di sana ada tambahan-tambahan dari anak beliau. Makanya apabila yang meruatkan itu adalah anaknya, maka termasuk dari zawaid al-musnad. Tambahan dari musnad Imam Ahmad dan bukan dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Maka ini tanbih dan perlu ditinjau kembali. Walhasil bahwa riwayat ini dipertanyakan. Walaupun zahir dari apa yang disebutkan di dalam matan hadis ini sahih bahwa al-iyafah at-tarq at-tiyarah termasuk dari al jibut Nah termasuk sihir. Qala Aufun berkata Auf menjelaskan makna-makna dari hadis tersebut al-iyafatu zajrut tair. Al-iyafah adalah mengusir burung. Kebiasaan kaum jahiliyah mereka menyatakan optimis terhadap sesuatu atau pesimis dengan pengusiran burung atau disebut dengan aliyafah Ya, apabila mereka hendak mengerjakan sesuatu maka mereka pun menaruh seekor burung misalnya. Lalu mereka usir. Ya. Kalau burungnya mengarah ke kanan berarti optimis dia akan mengerjakannya. Nah, kalau burungnya mengarah ke kiri, berarti wah ini berbahaya. Nah, wallahu alam bagaimana kalau burungnya terus atau burungnya balik ke belakang. Nah, yang jelas demikian cara mereka dalam menentukan nasib. Al-iyaf. Jadi bukan yang dimaksud di sini sekedar mengusir burung. Nah, Mengusir burung tidak boleh, haram. La. Adapun apabila di sana ada burung lalu kemudian kita mengusir dengan tanpa ada keyakinan tertentu tidak jadi masalah. Tapi pengusiran dengan keyakinan bahwa apabila dia mengarah ke kanan ataukah mengarah ke kiri maka timbul at-tafa'ul ataukah at-tasya'ul. At-tafa'ul optimis terhadap suatu ataukah pesimis terhadap sesuatu. Nah, Wattarku al-khattu yukhattu bil ardi. Yang dimaksud dengan at adalah garis. Yang digaris di bumi. Ya. Dan bukan hanya sekedar menggaris. Apabila menggaris itu karena menjadikan sesuatu itu sebagai sutra, menjadikan garis itu sebagai sutra solat, tidak termasuk dalam perkara ini tentunya. Walaupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang menggaris sesuatu untuk dijadikan sebagai sutra adalah hadis-hadis yang dhaif. Kata Imam Malik rahimahullah, al-khattu batil. Menggaris dalam solat adalah batil. Tapi yang dimaksud di sini dengan menggaris, garis juga di tanah tertentu yang dimaksudkan adalah salah satu jenis sihir. Ya, dan biasanya kata para ulama yang melakukan hal ini adalah para wanita. Di catatan kaki ini, wallahu alam apakah ini dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala Beliau mengatakan huwa ma yusammunahu khattar ramli wa ilmahu wa huwa dha'i'un baina ahli al-'asr. Mereka yang beri nama khatar ramal dan alamahu tanda-tandanya dan ini tersebar di kalangan masyarakat sekarang ini wali ba'dhim fi ta'lif bahkan sebagian mereka mengarang kitab khusus ya jadi ada karangan khusus tentang masalah garis-garis ini وقد yata'ayyashu bihi كثير minal yaghurruna bihil balaha wal jahala Dan banyak dari kalangan para dukun ya yang hidup dengannya dan mereka gunakan untuk menipu orang-orang yang bodoh. Za'imina annahum yattali'una al mughayyabati wa hum kadhibun. Mereka menyangka bahwa mereka ya mengetahui perkara-perkara yang gaib dalam keadaan mereka berdusta. Fa inna hadzal ilma balil jahla la yuqsadu bihi illa khida'un nas wa aklu amwalihim bil batil. Karena ilmu ini yang mereka katakan ilmu sesungguhnya ini adalah kejahilan kata beliau tidaklah dimaksudkan dengannya kecuali untuk menipu manusia dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Nah, waqad bahastu fi qawaidihi fawajadtuhu kama dzakartu لك rajman bil ghaib wa huwa كما jibt kama fil على fayajibu بالله mu'minina billah al bihi ya dan aku telah mencari kaidah-kaidah mereka lalu aku dapatkan sebagaimana aku sebutkan bahwa mereka hendak melakukan rajm bil ghaib menerka-nerka ilmu ghaib ya dan ini termasuk sihir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis maka wajib atas kaum mukminin untuk mengingkarinya. Seperti apa yang mereka namakan bacaan al-kaf. Ya, bacaan untuk telapak tangan. Nah, wallahu alam apa yang dibaca, caranya bagaimana wallahu alam. Wa qiraatul finjan ada juga bacaan untuk cangkir. Ya, entah bagaimana ditaruh di tanah mungkin terus dibuat garis demikian rupa wa munajatu habbil bun wa nahwihi dan bisikan uh, biji kopi Allah alami juga apa maksudnya ya kullu dzalika dajlun wa sihrun wa istimta'u kullin min syayatinil jinni wal insi bi ini semua adalah kedustaan dan ini adalah sihir yang jelas yang dimaksud di sini adalah cara-cara tertentu yang mereka gunakan ya untuk kata mereka mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apakah dengan garis-garis tersebut di tanah atau mungkin garis secara umum? Nah, biasanya ada orang paranormal ya melihat dengan garis tangan Hmm. Nah, kamu nanti seperti ini dan seperti ini. Nah, rajman bil ghaib. Dan ini batil ya kawan. Tayyip. Waktiyarah di sini tidak disebutkan karena nanti akan ada penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan at adalah asal kata tiara itu tatayur bimakna tasya'un pesimis terhadap suatu. Ya. Dengan kejadian yang dilihat ataukah kejadian yang didengar. Akhirnya timbul perasaan ya, perasaan takut, pesimis terhadap suatu. Ya, yang didengar misalnya ataukah yang dilihat. Nah, yang didengar mendengarkan suara burung. Ya, kalau mendengar suara burung hantu, wah ini berarti ada tanda tanda yang kurang bagus. Mungkin akan terjadi bencana dan lain sebagainya. Nah, atau mendengarkan suara burung tertentu ya. Sebagai pertanda kata mereka akan ada orang yang meninggal di rumah ini. Ada orang-orang dahulu seperti itu. Keadaan. Ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Apa tandanya ikhwan katanya? <laughs> Kedatangan tamu. <laughs> nah, dan lain sebagainya. Yang didengar atau yang dilihat. Nah, dan ini tersebar. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Menghubungkan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar dengan suatu kejadian yang akan datang. Ya. Subhanallah. Dari orang-orang tua dahulu Nah. Dan orang sekarang banyak pula yang demikian keyakinan mereka. Percaya terhadap hal-hal tersebut. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar, doktor, profesor, tapi masih juga percaya dengan yang seperti ini. Menunjukkan kejahilan mereka. Tapi bukan termasuk dalam hal ini, akhwan, ya menghubungkan sesuatu mengkhawatirkan suatu yang jelek disebabkan karena nama yang ada pada sesuatu itu. Nah, misalnya namanya si fulan jelek. Nama yang jelek merupakan alamat dari kejeleknya, kejelekan dari seorang. Mungkin saja. Dan itu sering terjadi. Bahkan kata Ibnu Qayyim, qallama yatakhallafu an dhalik. Sedikit yang apa menyelisihi nama dengan yang diberi nama. Antara nama dengan yang diberi nama. Antara gelar dan yang digelar. Biasanya selalu ada kecocokan. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengganti nama-nama yang jelek menjadi bagus. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mau melewati tempat yang tempat itu namanya jelek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melewati antara dua gunung, yang kedua gunung itu namanya jelek. Kata para ulama seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah dan yang lainnya menyatakan hadza mimbat al-fa'lil hasan. Ini termasuk sikap optimis yang baik. Ya, kebaikan nama menunjukkan kebaikan yang diberi nama. Kejelekan satu nama menunjukkan kejelekan yang diberi nama. Tidak termasuk dalam bab tatayur dan yang semisalnya seperti yang disebutkan dalam Al-Muwatta walaupun secara mursal dan Abdullah bin Wahab secara musnad ya dan perlu diteliti kembali tentang keabsahan riwayat ini sebab yang zahir terjadi perselisihan dalam hal riwayat hadis Abdullah bin Lahi'ah karena Abdullah bin Lahi'ah walaupun dia adalah seorang yang dhaif namun sebagian para ulama menerima hadisnya apabila yang meruatkan itu dari kalangan Abadilah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid al mukri dan Abdullah bin Wahab. Hadis ini termasuk yang meruatkan adalah Abdullah bin Wahab meruatkan hadis dari Abdullah bin Lahia. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dipanggil untuk meminum air susu unta. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, "Man yahlibu hadhihi?" Siapa yang ingin memerah air susu ini? Berdiri salah seorang. Ya. Lalu kata Rasulullah saw alaihi "Masmuk, siapa namamu?" Kata dia, "Murrah, si pahit." Kata Rasulullah saw "Ijlis." Ijlis. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, Man yahlibu hadhi? Siapa yang akan memerah susu ini? Satu orang lagi berdiri. Aneh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masmuk. Kala jamrah, bara api. Ya jelas, jelas. Nah. Dalam berat yang lain, ada lagi seorang berdiri. Ya, kata Rasulullah SAW, masmuk. Kata dia, harb, peperangan. Kata Rasulullah, eh, jelas. Emang Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kata Rasulullah, "Man yahlibu hadhihi?" berdiri salah seorang. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Masmuk, kata dia, Ya'ish. Orang yang senantiasa hidup. Ya'ish. Nama yang bagus. Maka Rasulullah SAW, Ehlip, Silahkan, kamulah yang memerahnya. Di sini kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari nama tersebut, ya, lebih mengutamakan orang yang namanya lebih bagus untuk memerah susu tersebut dan tidak mengizinkan pada mereka yang namanya terlihat ada yang e, bernada negatif. Dan itulah yang dialami pula oleh Umar Abdul Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Muwatta Imam Malik. Ketika ada seorang datang kepada Umar Abdul Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Masmuk, siapa namamu?" Kata dia, "Jamrah." jamrah, berapi. Qala ibnu man anta? Qala ana ibnu Syihab, anak meteor. Syihab ini bola api, berapi ya kan? Naam. Baik. Hmm. Min aina anta? Kata dia, ana minal huraqah. Dari kampung namanya al-huraqah, kebakaran. nah, Nah. Aina maskanuk, di mana itu tempat tinggalmu? Di Hurakah itu. Kata dia, biharratin nar, di panasnya api. Harratun nar nama daerahnya. Artinya panasnya api. Ya. Di daerah mana, bagian mana? Kata dia, bizati lava. Ya. Mungkin kecamatannya mungkin ya. Kecamatan Zatul Lava yang memiliki apa? Lava, bara api. Apa? Luapan api Kata Rasulullah SAW, uh, eh, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada dia, adrik ahlak, irji irji, adrik ahlak, fa innahum ihtaraku. Cepat kamu pulang, temui keluargamu, mereka telah terbakar. dia kembali dan dia mendapati seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kebakaran. Terbakar keluarganya. Nah, kenapa? Namanya mengerikan semua. Nama dia, nama orang tuanya, kampungnya, Nah, maka cari ya kawan, nama yang baik. Beri nama anak dengan nama yang baik. Tinggal di kampung yang baik. Nah, lalu apa hukumnya orang tinggal di daerah yang namanya Malang? Hmm. Wallahu a'lam. Baik. Wal jibtu qala al-Hasan, al-jibt berkata al-Hasan al-Basri Rinnatu syaitan. Bunyinya syaitan. Dengungan syaitan. Isnaduhu jayid. Sanatnya jayid. Ya. Ibn Uthamin rahimahullah menafsirkan bahwa makna rinnatu syaitan yaitu wahyu atau bisikan syaitan. Ya, sebab tukang sihir mereka dalam mempergunakan sihirnya mendapatkan bantuan dari syaitan. Nah, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-Musnad minhu. Dan dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya yang musnad Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri." Zada ma zada. Man iqtabasa barang siapa yang mengambil ya, memanfaatkan syu'bah salah satu bagian, salah satu cabang minan nujum dari bintang-bintang, maksudnya dari ilmu bintang, eh, min ilmin nujum, bukan bintangnya, tapi dari ilmu perbintangan. Maka barang siapa yang memanfaatkan salah satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, maka sungguh dia telah memanfaatkan salah satu bagian dari sihir. Zada mazada. Semakin bertambah ilmu nujumnya, maka semakin bertambah pula sihirnya. Karena ilmu nujum itu termasuk sihir. Nah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan sanatnya sahih. Nah. Pentahki kitab menyatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al Jami' dan dalam silsilah Al Hadith As Sahihah. Walhasil hadis ini menunjukkan tercelanya dan diharamkannya mempelajari ilmu perbintangan. Dan ini termasuk dalam sejenis dari ilmu sihir tersebut. Namun perlu kita mengetahui bahwa ilmu an-nujum ini ada dua macam. Ya. Ada ilmu at-ta'thir dan ada ilmu taisir. Kalau ilmu ta'thir, ilmu yang mendatangkan pengaruh. Ya. Yaitu ilmu yang dengan memperhatikan kejadian yang ada di langit, ya. Lalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi, termasuk rajum bil Ya, mereka dengan memperhatikan bintang ya dan perjalanan bintang yang ada di langit mereka mengetahui bahwa akan terjadi demikian akan terjadi demikian nah dan ini merupakan kebiasaan tukang sihir semenjak dahulu Raja Herakl Romawi sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala dia termasuk seorang yang ahli dalam ilmu nujum ini. Dia tukang sihir. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak membuktikan akan kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu agar kemudian dijadikan sebagai hujah bagi setiap orang. Bahkan kepada tukang sihir. Waktu itu Raja Herakl termasuk tanda yang dijadikan sebagai hujah bahwa yang ada ya di kalangan Arab yang mengaku sebagai nabi dia adalah nabi pada hakikatnya. Ketika dia melihat bintang demikian dan demikian, lalu dia pun menyatakan anna malikal khitan qad bahwa rajanya orang-orang yang berkhitan yakni kaum muslimin telah nampak. Ya, telah muncul, telah ada. Lalu setelah itu terjadi dialog antara Raja Herakl dengan Abu Sufyan. Walhasil ini adalah kebiasaan tukang sihir. Ya, mereka dalam menerka-nerka ilmu gaib dengan melihat kejadian yang ada di uh, langit lalu dihubungkan dengan kejadian yang ada di bumi dan ini yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ilmu taisir. Ilmu at-taisir. Nah, adapun ilmu taisir adalah ilmu yang dijadikan sebagai dalil untuk mengetahui arah dan waktu. Yang demikian ini tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Naam, banyak dari kalangan mereka mengetahui dengan arah bintang mereka tahu. Arah mana arah utara, mana arah selatan, mana timur dan barat para nelayan ketika mereka berada di tengah lautan, mereka tahu ini arahnya. Ya, mereka arahnya kemana? Yang demikian ini tidak jadi masalah. Diperbolehkan. Ya, sebagaimana akan disebutkan nanti pada bab yang khusus menjelaskan permasalahan ilmu an-nujum ini. Walhasil yang diharamkan adalah ilmu yang menghubungkan kejadian yang ada di langit dengan mengenal macam-macam bintang ya antum mungkin pernah mendengarkan macam-macam bintang itu ada bintang Taurus, ada Sagittarius, ada ha? dan yang semisalnya lalu dihubungkan dengan uh, tanggal lahir seseorang dan kemudian diramalkan nasibnya. Kamu akan demikian dan demikian. Ini adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya termasuk seorang yang uh, masuk ke dalam salah satu cabang dari ilmu sihir. Walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah dan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadith Abu Hurairah hadis nah, ini kata pentakik didoifkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi Barang siapa yang mengikat dengan satu ikatan, lalu kemudian dia meniupkan padanya, maka sungguh dia telah menyihir. Dan barang siapa yang menyihir, sungguh dia telah musyrik. Barang siapa yang menggantungkan suatu, maka dia akan diserahkan padanya. Hadis ini disebutkan dhaif. Wa Ibn Mas'udin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala hal unabbi'ukum mal adh. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang dimaksud dengan al-adh? Al-adhu. Dalam riwayat yang lain al-idhah. Ada dua riwayat dalam hal ini. Kalau al-adh artinya al-qat, memotong. Kalau dengan kasrah al-idhah artinya mencerai-beraikan. Ya. Nah, Dua-duanya maknanya zahir. Kata Nabi saw Alaihi Wasallam al adha adalah hiyan namimah, yaitu an namimah, al qalatu bainan nas, yaitu banyak berbicara dan menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Nah, al qalah ya banyaknya percekcokan, pertengkaran dengan sebab dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam bab sihir karena an-namimah keadaannya seperti sihir. Tanpa terasa terjadi pertempuran. Tanpa terasa terjadi perkelahian, percekcokan, permusuhan. Nah, dengan sebab namam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan demikian besarnya dosanya orang-orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata namam tidak akan masuk surga seorang yang namam yang suka mengadu domba. Ya, karena sangat besar akibat yang diperbuatnya. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan juga diriwayatkan oleh lahuma zahir an-Bukhari wal Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan pemaparan ada sihir. Ya, yang dimaksud sihir adalah penyampaian yang fasih al-balaghah. Nah, Sa'sa'ah bin Suhan mengatakan sadaqa Nabiullah fa inna ar-rajula yakunu alaihi al-haq wa huwa alhanu bil hujaj min sahibil haq fayasharul qauma bibayanihi fayadhhabu bil haqq telah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala ya bahwa seseorang terkadang dia berada di atas kebatilan tapi karena saking pandainya dia dalam mengumumkakan hujah-hujahnya daripada yang memiliki kebenaran itu, maka dia pun berhasil menyihir satu kaum dengan penjelasannya. Dengan kepandaian dia berorasi, kepada dia berbicara, maka hilanglah kebenaran itu. Sehingga dia berada di atas al-batil. Orang yang berada di atas kebenaran tidak mampu menyampaikan hujahnya. Padahal dia alal haq. Tapi karena tidak mampunya dia menyampaikan hujahnya, maka dia pun dikalahkan oleh ahlul batil. Yang pandai berbicara. Dan berkata Ibn Abdul Bar, ya, Ta'awwalathu ta'ifatun ala dham. Sebagian para ulama mentakwilkan hadis ini yang dimaksud hadis ini bukan pujian tapi celaan. Ya. Inna minal bayani la sihra. Di antara penjelasan itu ada yang menyihir orang. Karena kata beliau sihir itu adalah tercela. Namun kebanyakan para ulama dan ahli ahlul adab ya, para sastrawan menyatakan bahwa hadis ini bukan celaan tapi pujian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah taala madahal bayan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji yang namanya penjelasan. Walhasil wallahu alam yang zahir bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara al-bayan ada yang menyihir. Ya, secara mutlak. Dan penjelasan tersebut ya yang bersifat menyihir terkadang positif, terkadang negatif. Terkadang positif, apabila yang menjelaskan itu adalah ahlul hak Ya, maka dengan penjelasannya banyak yang terpengaruh. Banyak yang mengikutinya dan membenarkannya, maka dinamakan pula sihir dan itu positif. Tapi kalau ahlul batil maka alal batil. Naam. Dan telah berkata Umar ibn Abdul Aziz ya kepada seorang sa'alahu an hajatin fa ahsana al-mas'alah fa Lalu orang ini meminta kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari kebutuhannya, lalu dia baik dalam hal meminta dan menakjubkan dia. Yani pandai dia mengutarakan sesuatu yang akhirnya orang terpengaruh untuk memberikan sesuatu kepada dia. Faqala maka berkata Umar bin Abdul Aziz, "Hadza wallahi as-sihrul halal." Ini demi Allah adalah sihir yang halal. Nah. Jadi ikhwan fiddin azakumullah tergantung orang yang menyampaikan al-bayan tersebut. Apabila alal haq fa yakunu madhan, apabila alal batil fa yakunu batilan. Wallahu a'lam bisawab. huna ya ikhwan. Insyaallah taala nuwasilu fi waqtin akhar. Tafaddalu hafizakumullah.